Apakah seorang yang menyimpang dari manhaj termasuk dikatakan ahlu sunnah atau sudah ahlu bid'ah? Walaupun dalam keadaan kita belum sampai finish menyatakan dia ahlul bid'ah, tetapi kata Syekh Ahmad Nazmun tadi dan para ulama yang lain juga berkata sama, kita berhati-hati dalam mencari ilmu, berhati-hati dalam mencari ilmu, cari dari sumber yang bersih kalau ada sumber yang meragukan, ya jangan. Loh, tapi masih meragukan itu, belum tentu ahli bidah. Walaupun kalau ternyata ahli bidah gimana? Ya, kalau tidak, kalau tidak kita dapat juga dari yang tidak, dari yang lain. Artinya meragukan pun cukup untuk menjadikan alasan kita menghindari karena kehati-hatian kita. Da'ma ya ribuk ila mana ya ribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan.